Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati jemaah Masjid Al-Muhajirin sebelum saya melanjutkan materi ada nggak pertanyaan yang kaitannya dengan materi yang kita bahas pada minggu-minggu lalu kalau ada silahkan kalau tidak ada saya akan lanjutkan dan mungkin kita akan membahas tentang pembagian itu gombi gunah kamil dan nakis dan pembagian ikhfa hakiki akrab ausad abad <clears throat> mungkin itu dulu ya karena kita sudah mulai agak banyak kalau sudah agak banyak perlahan-lahan kita akan menambah materi itu ya jadi supaya lebih fokus supaya lebih mantap pemahamannya ya karena nggak semuanya mungkin yang hadir ini sudah menguasai sebelumnya walaupun ada juga yang memang sudah faham. ya. makanya karena melihat kondisi ya, satu usianya di atas lima tahun kedua ya kita nggak ngejar target lah ya <clears throat> yang penting faham dan prakteknya benar ya. Andai kata begitu pas ditanya lihat laptop nggak apa-apa. Nah, itu lembaran itu namanya laptop lah. Jadi biarin nyontek juga nggak apa-apa. Yang penting ngerti dulu. Setelah itu kan nanti sering diterapkan pasti akan terasa nanti manfaatnya. Ya. Dengan kita mengevaluasi satu persatu itu saja sudah terlihat terasalah manfaatnya oh kita jadi tahu ya ada yang tanyakan nggak ada belum ada oke baik sekarang kita akan masuk kepada pembagian idegom <clears throat> idegom dulu ya kita buka lagi ke belakang di situ kita akan bahas tentang pembagian idgham. Ada kan idgham? Ya. ya. <clears throat> kita mengenal al dibagi dua al-qamari asyamsi ya. Al-qamari jelas alnya asyamsi alnya tidak dibaca atau lebur kepada huruf yang bertasdid. Kolkolah ada tiga, sugro, kubro, akbar. Hurufnya lima, baju di toko. Kelima huruf itu bisa disebut kolkolah kalau hurufnya sukun. Baik sukun asli maupun sukun karena berhenti dan bertasdid. Kemudian hukum nun mati kita mengenal ada izhar, hamzah ha, ain ha ghain Lagi hamzah ha ain ha ghain Itu dibaca jelas kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar yang enam. Kemudian iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan. Maksudnya adalah bunyi nun atau tanwin dibalik menjadi bunyi mim yang dibalik menjadi bunyi mim dan didengungkan dua harokat ditahan hurufnya cuma satu kalau ketemu huruf ba kemudian idgom nah, idgom kan dibagi dua ada bi gunnah ada bila gunnah kalau yang bi gunnah idgom artinya memasukkan atau melebur bi gunnah artinya dengung yang namanya gunnah itu artinya dengung. Biguna berarti dengan dengung. Kalau ditambah la, bila, gunnah berarti tidak dengung. La itu artinya tidak. Kalau di Arab haji, haji khamsa la. Asyra haji, la. Saya pernah waktu uh, haji kemarin itu kan calok Hajar Aswad banyak banget. Ya, bukan orang Arab caloknya. Di Arab nggak ada calok Orang Garut, orang Madura, orang NTB, orang mana-mana. Jadi kalau udah jamaah itu udah di rukun Yamani, itu yang namanya calo hajar aswad wah udah ngumpul tuh di situ itu yang bikin macet memang bikin macet jadi macet bukan cuma di Jakarta di Ciledug itu di bundaran tempat orang tawaf itu kalau udah di rukun Yamani pas lempengan hajar aswad macet ya bukan karena banjir bukan karena jalan rusak itu banyak calo-calo haji haji Hajar Aswad, Hajar Aswad. La, saya bilang. Hajar Aswad, Hajar Aswad ayo. La. Begitu ya ketiga kali. Hajar Aswad, Haji, Haji, Haji. La. <laughs> Baru dia pada minggir dah. Orang kata la, la udah hmm, budek. <laughs> Jadi ya memang banyak. Itu banyak yang ketipu. Ketipunya apa? Kasiannya apa? Kalau sudah mereka kadang memaksa ya orang awam biasanya yang pengen banget nyium hajar aswad itu kadang mau oh iya mau dia nggak tahu kan dipikir orang mau bantuin aja begitu habis nyium hajar aswad digiring dia ke belakang makom Ibrahim tuh dimintain uang berapa 200 real 300 real 300 real kemarin satu juta ngotot kadang dan dia nggak sendiri bisa berempat dan caranya pun dia kadang menzolimi orang juga jadi kita yang munyum itu dijaga kanan kiri udah kayak presiden tangan dia udah begini aja nih wah udah ada yang awam yang nggak tahu mak aduh kasihan banget ya itu sama juga dengan penipuan kan kalau dia mungkin dia minta dikasih ya seikhlasnya mungkin itu namanya ya wajar lah ya kalau dia sudah minta tarif 200 real 300 real kasihan jamaah dan yang kadang sangat memprihatinkan lagi hajar asal itu jadi apa ya satu tujuan gitu bahkan begitu udah nyium akhirnya apa wah ngomong terus dah di kamar kayak di hotel uh saya udah minum hajar aswad dua kali. Uh, ngomong terus ya. Akhirnya jadi ria. Ya, kalau udah ria ya udah nggak ada nilainya ya. Dan itu sunnah ya kita kalau nggak bisa ya udah kita tilam aja dah, kecup aja, apa-apa ya. <laughs> Ini gue bila guna jadi ke hajar aswad ya. Soalnya saya punya cerita kemarin begitu. <clears throat> Baik. Nah, guna dengung bila gunnah tidak dengung. Yang bi gunnah itu hurufnya kan empat. Mana wai. Apa? Mana wai. Mim nun wawu ya. Jadi cara kita mengingatkan mana yang kamil, mana yang nakis itu dirangkainya dengan kalimat mana wai jadi mana wae itu empat huruf mim, nun, wawu, ya. Uh, uh. Jadi mana wae itu mim, nun, wawu, ya. Kalau orang Sunda mudah paham mana wae, mana wae. Ya. Nah, yang mim nun yang mana itu masuknya ke kamil. Wae masuknya ke nakis. Saya ulang lagi. Itu biguna kan hurufnya empat mim nun wawiyah disingkat mana wae. Yang mana lari ke kamil. Yang wae lari ke nakis. Sampai di sini paham? Insya Allah. Mana lari ke kamil, wae lari ke nakis. Kamil artinya apa? Sempurna. Jadi ya, kalau namain anak Muhammad Kamil bagus sempurna. Kalau Muhammad nakis kurang sempurna. Ntar jadinya kurang mulu. Kasih ini kurang lagi. Jadi kagak ada puasnya. Kamil sempurna. Nah, maksudnya apa? Dia itu masuk ke pengelompokan idgombi gunah kamil, idgombi gunah nakis. Maksudnya adalah leburnya nun mati atau tanwin itu kalau bertemu dengan huruf mim dan wawu itu secara sempur sempurna. Kenapa? Karena mim dan nun memang dia punya unsur gun guna. Kan ciri-ciri guna itu mim bertasdid, nun bertas amma coba ثم إن أن dia memang punya unsur dengung. Sementara waw dan ya apakah dibacanya awa? Enggak. Ayya. Tidak, kecuali dia sebelumnya dimasuki nun atau tanwin yang ketemu waw dan ya. Kalau dia hanya berdiri sendiri ya dan waw cukup awwa. Ayya. Iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Enggak dibaca. Iyaka na'budu wa iya. Enggak. Atau Innahu kana tawwaba. Tapi tawaba. Tapi kalau mim dan nun dia walaupun berdiri sendiri memang harus gun guna. Inna anna seperti itu. Sehingga nun masih atau tanwin kalau ketemu mim itu gombi gunanya kah? kamil, sempurna dia masuknya. Leburnya secara sempurna. Ada kalimat hablun min masad Hablun dibacanya jadi apa? Hablum. Langsung kan ke mim. Lebur ke mim secara sempurna. Min masad dibacanya. Mim masad. Atau ketemu nun. Nun ketemu nun. Min nasirin. Atau. Inna fa'atir zikra. Nah. Fadzakir inna fa'atil zikra. Nun mati ketemu nun. Udah pasti bunyinya itu jadi sa satu. Makanya disebutnya ka, kamil. Sementara kalau ketemu wawu dan ya, dia masuk ke wawu tapi masih ada bunyi deng, dengung. Enggak secara sempurna ke wawu sehingga nunnya hilang. Kalau dia dibaca sempurna leburnya ke wau dan ya maka menjadi miwaro. Nah, jadi begitu miwaro nggak ada dengung. Tapi yang benar adalah miu miu hidung tetap bunyinya. Masuk ke wau tapi nggak hilang tuh bunyi dengungnya. Karena wau dan ya kan bukan bunyi bukan unsur dengung. Tapi dia kalau nun mati atau tanwin yang ketemu wau dan ya Kenapa disebut idgham bigunah nakis? Karena masuknya tidak sempur, tidak sempurna. Kurang sempurna, bukan tidak sempurna. Kurang sempurna. Ya, kurang lebih 50% lah masuk ke e, ya dan waw tapi bunyi dengungnya masih ada. Sehingga kalau kita baca Quran ada nun mati atau tanwin ketemu wawu dan ya berarti idgham bigunah nakis. Kalau ketemu mim sama nun berarti idgham bil gunnah kamil gitu. Karena mim dan nun punya unsur gun gunnah. Sampai di sini jelas? Insya Allah. Hmm, oke, okay. mim ba'di itu dengung juga memang, tapi dia dia masuk kepada idrom bigunah apa? Dia karena dia nggak dilebur. Jadi gunahnya tetap ada tapi nggak masuk dalam pengelompokan kamil dan nakis. Tapi nun yang berubah menjadi mim itu memang menjadi unsur gun guna. Makanya tetap didengungkan tapi tidak dihukumi idrom biguna Karena pengertian idrom kan harus melebur. Kalau dilebur nun ketemu ba dilebur jadi mibadi Jadi begitu. Nah, jadi dia punya unsur guna tapi nggak masuk kepada kamil atau nakir. Kemudian di selanjutnya kalau sudah faham itu bi guna. Nah, contoh dah saya contoh dulu kira-kira. Ibu-ibu dulu nih jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal apa tuh? Iya, ilmu bigulanya sebut atau langsung nakis saja. <laughs> Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara khairan tanwin ketemu ya. Idgham biguna nakis. Bapak-bapak. بسم الله الرحمن الرحيم عليهم نار مؤصدة نار مؤصدة تنوين ketemu ميم idgham biguna kamil pas selamat وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا ababil. Iya. Igo biguna amin. Benar nggak Pak Mantri? Saya tanya, wa arsala alaihim tayran ababil. Tanwin ketemu Hamzah. Apa? Izhar. Enggak <laughs> berani. <laughs> Iya, saya kasih jebakan itu emang. <laughs> Apa? Dia fokusnya kan ke kami sama Nakis. saya kasih jebakan tuh pas selamat. Satu lagi pas selamat. Ini buat nutup nutup yang tadi nih. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صراط تنوين ketemu mim idgham biguna kamir iya makasih oke okay, benar saya sengaja tadi saya kasih contoh yang lain ah itu fokusnya pokoknya kamil nakis dan <laughs> saya udah ngeduga nih kayaknya pasti fokusnya ke kamil nakis uh, ya ada yang mau bertanya kalau nggak ada saya tambah satu lagi ikhfa hakiki lanjut ya nah ya yang apa yang bila gundah dua-duanya kamil. Karena dia leburnya sempurna dan tidak didengung. Yakun lahu dibaca yakul lahu. Min rabbihim dibaca mir rabbihim. Kalau dia disebut nakis, maka akan terjadi begini. Walam yakul Nah, salah. Karena dia tidak dengung kan bila guna sehingga langsung yakul lahu. Maka leburnya secara ka kamil sempurna. Jadi ilgum bila guna lamro dua-duanya kamil tidak ada nakisnya. Itu Langsung lebur kelam. Hilang, hilang, iya. Hilang huruf pertamanya hilang. Min robihim jadi mir. Ada nggak bunyi nunnya? Nggak ada. Hudan lil dibaca hudan lil. Ashadu an dibaca ashadu Allah. Makanya azan jangan asyhadu Allah Allah harus asyhadu alla karena langsung lebur ke lam. Baik, sekarang ikhfa. Ikhfa kan kita sudah tahu sisanya yang 15 huruf ya. Cara kita mengingat huruf-huruf ikhfa kita harus hafal dulu yang namanya izhar. Ada berapa izhar? Enam. Apa aja? Hamzah, ha, ain, ha, goin, Ko. Lagi. Iklab, hurufnya apa? Ba. Itu guna? mana wae. Bila guna lari lamro udah itu sisanya pasti ikhfa mau huruf apa ke pokoknya ikhfa tapi kalau mau dihafalkan 15 huruf 55 tuh caranya tasajadaza zasasasoto tozofakoka tapi kan kayaknya ribet ya kalau udah di atas 5 tahun kayak kita begini. Jadi langsung aja sisanya aja udah. Jadi kalau dia bilang sisanya tanpa dia tahu huruf izhar, huruf ilgobi biguna bila guna ikhlab. maka dia masih akan meraba-raba. Ini dibacanya <clears throat> ikhfa apa izhar. Sering yang kadang orang membaca nun ketemu ghain itu ragu-ragu. Falahum ajrun Padahal itu go termasuk huruf izhar. Dan kalau dia sudah hafal betul itu huruf izhar, maka bunyi nun ini tidak akan apa? Tidak akan bergeser kepada hukum yang lain. <clears throat> ketemu sod, berarti bunyi nun menjadi ketemu sod. Sabar. Min sol ketemu bod. Ikhfa juga. Min qawman dhalin Ketemu sin. Ikhfa juga. Ketemu ya. itu bi guna. Ketemu ro. Idgham bila guna. Ketemu ta. Ikhfa. Ketemu ha. Iya. Jadi insya Allah nggak akan jannatin tajri min tahtihal anhar nggak mungkin tahtihal anhar nggak enak lagi anhar makanya orang dia paham hukum nun mati sama hukum mim mati aja itu udah bisa me, apa mengetahui seseorang yang baca Quran ini ini orang ngaji apa kagak ketahuan dari bunyi nun mati aja karena setiap kalimat itu hampir setiap kalimat ada bunyi nun mati eh ada hukum nun mati atau tanwin. Dari situ udah ketahuan. Ini baru paham al-qamari asyamsi qalqalah guna hukum nun mati hukum mati itu sudah bisa menyempurnakan bacaan dan dia sudah bisa tahu kalau ada yang baca Quran dia baca Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, wani orang gunanya salah. Ilahin nas, min saril min saril. Berarti ini orang kagak ngaji. Kenapa? Ikhfanya dibaca jelas. Tapi kalau orang udah ngaji, min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini orang kagak ngaji. Kol-kolahnya kagak ada. Ya. Makanya banyak juga artinya tidak sedikit kadang yang mimpin-mimpin tahlil itu tidak memperhatikan tuh Qul huwallahu ahad Allahu samad itu qul huwallahu ahad Allahu samad atau ada lagi qul huwallahu ahad Allahu samad disambung tapi dikol-kolahin. Harusnya kan qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسة في العقد ومن شر حاسد إذا حسد jelas walaupun cepat gitu ya nah sekarang ikhfa dibagi tiga yang lima belas itu dibagi tiga kita ambil dulu yang akrob <clears throat> apa akrob lagi lagi. Biar ingat. Lagi. Artinya akrob itu asal kata dari koroba yakrobu. Akroba yakrobu. Ikroban. Korib. Akrab. Berarti apa akrab? Dekat. Dekat dari segi apa? Hurufnya. Pelafalan huruf ikhfa akrob itu dengan bunyi nun berdeka, berdekatan. Coba dal ayo dal ta fo nah ditato ditato ayo nah, terserah ada mau ingat tatonya tato yang begini kayak ditato ditato itu dal ta, to. tapi dal jangan di jangan kayak pola falan huruf d tapi di di dadidu. Uh, ah, uh, ah. jadi bukan dadidu. Ya, bukan dal itu kayak huruf D. Kalau dibaca uh, ah, misalnya baca an al dada, jangan dada, tapi al dada. Dada, coba. Dada. Dadi. Dudi. Uh, uh, jadi jangan dudi salah Apalagi kalau sampai dudi, nah, jangan <laughs> bakal tolong ya ada aja misalnya. Nah, tapi itu dialek namanya. Insya Allah pelan-pelan bisa berubah. Da lagi ditato berarti tiga huruf itu kalau ada nun mati ketemu ditato dari salah satu yang tiga berarti ikhfanya namanya ikhfa akrob. Kenapa? bunyi nun dengan huruf dal ta to berdekatan. Akrom. Abis yang dekat kita ambil dulu yang jauh. Jauh itu namanya apa? Abad. Apa? Lagi. Abad itu asal kata dari ba'uda. Ba'id. Ada istilah salat ba'diyah ya kan? Ada qobliyah, ada badiah artinya apa? Sesudah, ba'da, setelah. Tapi makna ba'da di sini artinya adalah ba'id, jauh. Nah, jadi ja jauh. Akrab dekat, aja jauh. Dan dia keluar hurufnya itu hanya dua. Koka. Apa? Iya, biar ini gitu kan dah koka lagi. Iya, bukan daun tekokak, koka. atau Coca-Cola terserah dah, tapi kolanya jangan dibawa-bawa, jadi koka aja. Berarti hurufnya du, dua, kof kaf. Jadi sikat koka. Kalau ketemu huruf kof dan kaf, karena dia jauh, maka bunyinya itu tetap samar. Namun karena jauhnya mahraj, kof kaf di sini nih, pangkal li, lidah, bukan di tenggorokan ya, awas. Di pangkal lidah. Ko, coba. Ko, ke, koka. Nun di sini, koka di sini. Dekat apa jauh? Ke dalam jauh. Makanya bunyinya terhampir terdengar bunyi ang, tapi nggak dibaca ang. Jadi salah kalau ada pemahaman ikhfa itu semua dibaca ang. Wa min syarri innal insana. Ya. Ming sol sol. Ming sol sol. <laughs> Wa min syarri innal insana. Jadi yang namanya ikhfa itu samar berarti antara izhab dan idugom Mil sol sol. Tapi kalau ketemu kof kaf agak lari ke dalam makanya terdengarnya kayak ada angnya. Mil Mil qablik Mil qablik coba. Mil qablik lagi. Iya, enggak mil, enggak mil, tapi mil qablik. Ayo. <clears throat> il kuntum in kuntum ayo nah itu in kuntum sama-sama ikhfa tapi beda kalau ilku ketemu kaf berarti ikhfanya ikhfa abad yang kuntum ketemu ta berarti ikhfa akram jadi ilnya ikhfa abad kuntum ikhfa akrab begitu. Adapun sisanya ausat. Apa? Ausat. Lagi. Asal kata dari wasato, tengah-tengah. Ada berapa? Ada sepuluh. Apa aja? Ya sisanya dah. Dari lima belas Diambil tiga yang akrob. ditato, sisa dua belas. Diambil koka, yang dua, sisa sepuluh sisanya berarti lari ke ikhfa awsat. Enggak perlu kita apalin. Kalau kita sudah tahu huruf ikhfa yang 15 itu dengan kita memahami izhar 6, iklab 1, bigunah 4, bila gunah 2. Sisanya ikhfa. Nah, yang sisanya itu kita yang tahu ketahui ikhfa dibagi tiga akrob ditato abad koka berarti tinggal sisanya lagi 10 sepuluh begitu. Jelas? Insya Allah. Iya silakan. Baik, hurufnya Pak. Dari pelafalan bunyi huruf, ini kan coba dal gitu. Jangan dal, dal, ta, po. Nah, ini kan kita lagi bahas hukum nun ma, nun mati. Nun di mana bunyi nun? Di sini nih, hidung. Ya. Dia lisan, tapi bunyi dengungnya di hidung. Nun, nun ya bunyi unsur dengungnya. Nun dari dengung ke sini kemana? Dekat apa jauh? Iya, pelapalan, pengeluaran hurufnya. Dari bunyi hu, hurufnya. Nah. Yang jauh Kof coba ko. K di dalam jauh itu, Ya. <clears throat> Jadi dilihat dari bunyi hu, huruf antara nun dengan bunyi dal tak po itu makanya dekat namanya. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya, baik. <clears throat> Jadi pertanyaannya tadi saya ada di dalam Al-Qur'an gitu. Berarti Pak Mahud ada di dalam ya. <clears throat> iya, betul. Baik. Itu kalau salaman salama maka pada saat tanwin itu dibaca hidup artinya tetap berharokat an tergantung dia ketemu huruf apa kalau salaman salama <clears throat> setelah tanwin ada huruf sin berarti kalau disambung itu nggak dimasukkan kepada mad iwad tapi masuk pada hukum tanwin yang ketemu huruf sin berarti dibaca ikh ikhfa tapi pada saat berhenti <clears throat> Pak Mahfud qila salaman salama Nah, salama yang keduanya baru mad iwad. Adapun salama itu enggak dihukumi mad iwad karena bunyi tanwinnya annya diba dibaca dan bertemu dengan huruf sin setelahnya. Jadi hukumnya ikhfa bukan mad iwad. Tapi kalau berhenti qilan salama mad iwad. <clears throat> Begitu ya. Jadi tergantung tanwin ketemu apa setelahnya. Bisa juga tanwin itu jadi izhar kalau ketemu izhar. Bisa jadi dengung kalau ketemu idgham biguna begitu. Ya? Oke. <clears throat> ada lagi? Enggak ada? Ya, Pak Yoyo. Apa? Dal. Dal. Makhrajnya. Dal ujung lidah. Jangan dal tapi nih da da da. Agak keluar lidahnya nempel sama gigi atas. Dadidu. Jadi bukan dadidu tapi dadidu. Coba. Da Iya, dadidu. Ya. Oke. <clears throat> Baik, kalau nggak ada lagi tajudnya dari sini dah. Ke sono, Siap, paisan Allahu Akbar Allah. Wah, Bilal kita ini. <clears throat> ayat berapa kemarin? Sampai ayat berapa? 15. Ya, buka ayat 153. <clears throat> Silakan Pak Isan dilihat 153 Ya ayuhal ya, Baik Udah ketemu Oke, okay, ya. Pak Isan. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذي الذي alnya al apa al sabsiyah as shamsi as -shamsi. jangan pakai hmm. الذين آمنوا استعينوا بالصبر بالصبر Al-Syamsi. Iya, alnya asy-Syamsi. Ya. Ah. Jangan al-Syamsi. Dileburkan juga cara menyebutnya asy-Syam. Ah. Bil sabri sabr. Iklab. Eh. Iklab, mentang-mentang huruf Lihat dulu baknya itu apa? Ketemu, ketemu ba apa baknya mantul? Kolkola. Kolkola? Kolkola apa? syukur. Iya. Satu lagi, bis sabri was salah was salah. Asyam? Si, ya, geser. In Bunah. Inna Allah Allah Asyamsi. Inna Allah ma'as الصابرين ولا تقولوا لمن يقع limai igum biguna nakis oke okay, nakis yuko kalau kalau syukur oh. geser liman yuqtalu fi sabilillah fi sabilillah alnya asamsi fi sabilillah amwat amwa mim ketemu wau jelas Izhar. Izhar apa? Safawi. Safawi. Kalau saya baca Anwatum bal. Nah, tanwin ketemu ba. Iklam. Oke. Okay. Bal ahya wa wa ilhom bihuna. Apa? Uh, nakis. Oke, okay, geser. Pauji. Walakin la walakin lari. Nun ketemu lam. Al-samsi. Eh, nun eh, ketemu eh, lam. Eh, idgom idgham bila guna. Bila guna. Kan lari itu ya. Kalau al-samsi dia ada alifnya dulu baru lam. Ini kan enggak ada alifnya situ ya. Jadi idgom bila guna. ولكن لا تشعرون nabe, نب nabe nuan. dengung luwannakum wan luwannakum nun tasdid nah, ini nun tasdid eh dugong idgham diguna enggak pakai enggak <laughs> oh, pakai idgham idgham guna gun guna nun guna guna nun boleh dah atau guna aja juga boh boleh kalau ada yang dimasukkan baru idgham ya wala nabnuwannakum bisyai mim ketemu ba Iklab. Awas, jangan terkecoh. Itu iklab itu nur ketemu ba, ini mim ketemu ba, hukumnya mati. Ikhfas apa? Satu lagi. Bishayim tanwin ketemu mim. Nah, mana wae tadi tuh? Idgham biguna anak. Biguna nah, Min, min, Kamil. Kamil. Ada berapa sih yang Kamil? Eh, tiga. Wah banyak amat. Duh. Kamil. Kan mana wae? Mana Kamil wae? Kamil. Dakis. Berarti duh? Dua. Mim sama? Sama nun. Nun. Kalau nakis? Nakis ya sama wau. Ya sama wau. Boleh dah. Wau sama ya, ya sama wau terserah dah pokoknya dah. Oke, geser. Ada Daud. ولنبلونكم بشيء من ال من ال minal ya alnya al-qamari من الخوف وال al-qamari والجوع ونق wal-qala kalau apa bro sugro apa kubro sugro oke ونقسم kamil. Main kamil-kamil aja. <laughs> Sebut dulu depannya dong. Itu gom. yang kamil. Biguna kamil. Oke, okay. minal satu lagi. al kumari. Oke, okay, geser. ونقص minal amwal amwal. Mim ketemu wawu. amwa ada hilang ada walaqasim minal amwali amwali mim ketemu awu. kasih tahu aja Daud itu hilang tuh Izar Sapawi Izar Sapawi minal amwali wal wal alanya ya. Al-Qamari Al-Qamari wal anfus anfus ikhfa ikhfa ikhfa apa tuh sisanya au ausat ya kan akrob ditato abad koka ini sisanya berarti au ausat wal anfus was samarat as samarat artinya Al apa? Asyamsi. asam asyamsi. Enggak ketemu Pak Haji itu ya. <laughs> iya, nanti dipegangin tuh. Jadi biar gak geser ya. Oke, geser Pak Yoyo. Ayo. Kasih Pak Yoyo. Wa basyiril sabirin. As-sabirin apa ya? Hmm, Samsi. Alladzi الذي Samsi. الذين إذا أصابتهم ميم ketemu mim mim ketemu mim Idgham biguna. eh itu mandun ketemu mim ini mim ketemu mim idgham mi Idgham mimi ya. mimi oh bi- biasa mimi teh mimi cucu Iya, iya. juga ah Idgham ah, eh mimi. idgham mimi musibah qalu inna dengung Jadi idiom bila guna eh inna dengung aja biguna bi enggak pakai bi cukup gun biguna guna ha, geser hilang itunya hilang hilang oh hilang ketemu enggak? Ya. ya udah geser udah Iya iya iya. Inna ula. <laughs> iya udah geser Iya. ah. udah Samsi. <laughs> Yang mana? iya iya asam asam sih oke geser ganti قالوا إنا لله وإنا إنا غنة إليه راجعون أولئك عليهم صاهم Eh, Izhar Syafabi. Salawatum salawat Salawatum idqam biruna. Apa? Eh Kamil. Mir rabbihim mir. Mir rabbihim itu loro, loro itu uh, eh, idram biruna. Uh, eh, idram bila guna. Iya, oke. Okay. Kasih geser min rabbihim wa rahmah wa him wa rahmah mim ketemu waw izhar izhar wa ulaika humul alnya muhtadun in inna oke geser inna safa wal wal alnya Walmawwata من شاء من شاء إخفاء إخفاء apa? إخفاء Safawi. Eh, bukan. Tengah-tengah. Kalau إخفاء Safawi kan cuma ketemu ba aja dia mah. Mim ketemu ba. إخفاء au? Ausat. Ah, ya. Min sya'airillah. Alnya? Samsi. Oke. Okay. Faman ha. Satu lagi. إخفاء Eh? Paman Izhar. Makasih. Geser, Pak Taji, Pak ya. Ada, ada enggak? Ada. Ada. Paman. Paman Hajjal alnya? Uh, eh, Al-Qomariyah. Enggak pakai yah. Al-Qomariyah. Enggak pakai yah. Al-Qomari. Al-Qomari. حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه Masuk dengung. ayat tawafa. Ihal. masuk dengung. Ah. Idgham. Idgham diguna. Diguna apa tuh? Kamil apa nakis? Nakis. Nakis. Ayyab tawafa bihima wa man ta. Sama-sama. Wa man Geser. Eh, ikhfa apa tuh yang dekat? Ikhfa. Uh, ak. Dekat apa? Ak akrab. Iya. Apalin ya. Taji Tarmizi. Faman tatawwa khairan fa'ran fa. Ifa. Ifa apa? Ifa safawi. Eh, <laughs> awas. Kalau safawi itu cuma mim ketemu ba. Tengah-tengah, Ifa apa tuh tadi? Yang Ifa hakiki kan dibagi tiga tuh. Nah ini yang tengah-tengah au ausat fa inna ya terusin fa inna gunah nun gunah nun boleh fa inna Allah Allah alnya Samsi. fa inna Allah syakirun a run a Ijhar. Oke, okay. alim geser. Inna bagus. Gunah nun. Innal ladzi alladzi Alif lam samsi. الذين يكتمون ما أنزل Ikhfa. apa Ikhfa. ikhfa sisanya au Ausat. ausat apa artinya ausat Tengah-tengah. oke anzalna minal alnya Al-Qamari. oke geser minal bayyinati wal من البينات وال والهدى من بعد من apa iklab iklab baru ini iklab karena dulu ketemu ba min ba'di ma bayyana nun tasdid nun nun bayyanahu lin-nasi fil al-qamari oke okay, geser Pak Anwar fil kitab. Berhenti. Kolkola. Apa? Akbar. Wait, waduh, ah, <laughs> ah? Kolkola ini apa? Bener di akhir, tapi nggak bertasdid. Sugro. Eh, kalau sugro di tengah, sukun asli. Ini di akhir, kan asalnya hidup dimatikan. Satu lagi, apa? Kum kubro. Ah, kubro. Kalau sugro itu di teng tengah. di tengah ya. Oke. Okay. Iya. أولئك يلعنهم الله الله الشمسي ويلعنهم اللاعنون اللاعنون الشمسي أوكي okay, satu lagi. Illa الذي alladhi Asamsi. Emang nasibnya Asamsi dah. Udah geser. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب التواب التواب الرحيم الرحيم إن إن الذي الذين كفروا وماتوا وهم كفار هم إزهار أوكي إزهار أبا Syafawi آه. كفار kuffarun ula izhar. Ulaika alaihim lam. him la mim ketemu lam izhar. Izhar apa? Sapawi. La'natullah Allah. Asam. Wal Al-Qamari. Oke, okay, bagus. Geser. Wal malaikati wan War apa? Wan nas. Anas gunah nun. Alnya? Uh, asamsi Wan nasi ajma'in aj. Kolkolah. Apa? Sukro. Khalidina fiha la yukhaffafu anhum. Uh, an anhum. Anhum idhar. Iya. Anhumul Al-Qamari. Eh, Geser. Iya, lewat. <laughs> Iya, enggak apa-apa. Oh, bertiga lewat. Oke, no, ada pakar, Pak Mahfud. Iya. Enggak eh, usah pakai mic, enggak apa-apa ya. Langsung aja ya. Mahfud ya. Wih, mantap. La yukhaffafu anhumul azab. Wih, kabirah mantap. Kenapa kabirah? Oke. Eh, terbalik. Hidup jadi mati. Oh. Anhumul azab wa la hum yu hum yu. Yudha. Yunzo Samar-samar. Yunzo Oke. Okay. Yunzarun wa kum i. Kum ila. Hamzah, iya. Yang panjang-panjang. Oke, okay, baik. Bagus. Langsung, Ibu. Iya. Wa Wa ilahukum ilahun wa idgham bila guna eh biguna eh bila apa? guna. <laughs> <laughs> bener. bila guna. Eh, apa bila guna apa? Nakis. nakis. Iya, dia terkecoh di awal <laughs> idgham bigun. Idgham biguna. Biguna kalau bila guna kan gak dengong. Iya, iya. iya biguna nah, nakis. Wahidul la eh, wahid saya berhenti. Iya. Eh, kalau kalah kubro. La ilaha illa huwa arrah rah Ar-rah. الرحمن الرحيم الرحيم أسمسي أوكي جسر إن كنا في ذا إن في خلق الشمس السماوات وال والأرض القمر والأرض واختلاف الليل الليل الشمس وال قلنا أوكي جسر والنهار wal والفلك berikutnya والفلك التي التي تج apa tajri fil alnya alkomari geser fil bahri bima yanfa ifa apa ifa apa ya, apa? yang Yanfa'un nas annas. Eh, asamsi. Sama. Gunanun. Annas wa ma anza. Izhar. Pret. Eh, Ifa. Ifa. Ifa apa? Fa'ausat. Geser. anzal Allah. Asamsi. Anzalallahu minas. minas. Asam. السماء مما مما إدغام ميمي إدغام أيوة إدغام إدغام إيه itu نون Eh biguna. Biguna. Biguna apa? Kamil. Kamil. Ma'ilfa. Ihfa. Apa? Eh, apa ya? Eh, Iya, ihfa apa? Ausat. Geser. Fa ahya bihil Fa ahya bihil alnya Al-Qamari. أرض بعد موتها وبث فيها من كل Ifa. apa Ah, Ifa. Minggu. koka Abaat. apaat abad Eh, dan apaat ya min kulli dabbati mana wae idgom apa Diguna apa kamil et eh? enakis iya jadi jawabnya gini idgom diguna kamil atau idgom diguna nakis langsung idgom apa Diguna apa nakis tiga kali ngetem ya wa tasrifir ya Arya, alnya apa mari pret Eh asumsi. Ah, eh, ah, iya, geser. Ada kalau udah pret salah berarti. Wasahab, as-sahab alnya Asamsi. Wasahabil Al-Qamari. Musakhkhari bainas alnya Asamsi. Sama'i wal Uh, komari. Iya, emang rezekinya dah sampai sama komari <laughs> doang. Geser. La ayatil lari. lari masuk nggak dengung izwan bila guna izwan bila guna liqaumi mana wae eh gua bila guna ya benar liqaumi mana wae apa izwan kamil eh izwan guna na? nakis yaqinun wa minan nas dua hukum tuh alnya al apa Asamsi. Nunnya dengung. Enggak eh, pakai. Gunah. Gunah. Geser. Wa minan nasi may asamsi. Hmm, Fred. Mainnya, mainnya. Asamsinya guna. udah. Guna. guna. Idgom bi. Idgom biguna. Biguna apa? Oh, Kamil. Hmm. Eh, <laughs> nah, nakis. iya nggak Kamil nakis dah. Mayyattakhidu min du min sama-sama. Oh, Ifa. Ifa apa? Ditato. <laughs> Ifa oh dekat. Oh, akrab. Akrab. <laughs> emang emang main akrab, akrab. akrab. Nah, emang saya istilahkan akrab ya. Tapi akrab, akrab. jangan akrab. Nah min dunillah nillah alnya asamsi anda satu lagi anda asamsi pret eh, eh, anda eh ifa ifa ifa apa dekat akrab akrab geser anda dai mana wae izgom diguna oh, oh, udah geser oke okay. izgom bigun biguna biguna apa yang sebelahnya tuh. Nah, itu Bigu ah, Iya, Irgo Eh, udah bener Irgo Biguna. Irgo Biguna apa? Nakis. Nakis. Yuhibbunahum ka. Hum ka, jelas. Hum ka. Izhar. Iswa, izhar sapawi. Sapawi. Kahubbillah billah. Alnya. Asamsi. Walla, bener. Walladhi alnya Al-Qamari. Hmm. Ada tasydidnya tuh. Walladzi. Ada tasydidnya. Asyamsi. Asyamsi. Geser. والذي والذين آمنوا أشد أشد حبا لله حب lari Idgom. idgham bila Bila bila guna. Lillah walau yara alladhi alladhi Samsi. الذين ظلموا إذ يرون Al-Qamari. العذاب Eh, sub Kolkolas Kubro. Kolkolas kubro Ya, Oke Di akhir, kan? Kolkolas kubro Ah, Kubro, di Geser An Gunnah. أن kemarin. Kuwasanillahi lillahi jami'an wa idgham bi gunah naqis dan idgham idgham idgham bi gunah ah, ah. naqis wa anna gunnah anna Allah asamsi geser syadidul alnya komari azab kalau kalau كبرى إذ تبرأ الذي الذي الذين الذين اتبعوا من الذي سمسي اوكي جسر من الذين اتبعوا ورأوا ال... ورأوا العذاب وتقطعت بهم ال... القمري بهم الأسباب apa? Kubro. وقال الذي الشمسي geser الذين اتبعوا لو أن قلنا أن لنا كرة ف إكفاء أوسات hampir aja إكفاء سبعوي أوسات فنتبرأ منهم minhum. Ifa. Hmm, pret. Idhar. Idhar. Kama tabarra'u minna. Gunnah. Geser. Kadzalika yurihimullah. Allah. Allah. Samsi. Allahu a'malahum ha. Ifa. Pret. Okay. Izhar, izhar. Izhar apa? Izhar safawi. Hasaratin a tin alaih. Izhar. Alaihim. Wa ma hum bi. Ifa. Apa? Hum bi. apa? Safawi. Ya, bi khariji geser. Wa ma hum bi la minan Guna. Alnya. Samsi. Minan na'u. Ya ayyuhan. Asamsi. Alnya? Asamsi. Iya, nunnya? Gunnah. يا أيها الناس كلوا مما Gunnah. في الأرض Al-Qamari. حلالا طيبا Ikhfas. Ikhfa. Eh, iya benar. Ikhfa Ikhfa. ditato, Ausat. ditato. Eh, Ikhfa. Akrab. Akrab. Geser. Habis. Habis. Terusin dah. حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان إن إنه لكم عدو عدو مروع إدغم بغنى apa ميمي إدغم بغنى mimi <laughs> عدو مبين Idhum bihuna. Ka? Kamil. Kamil. Adhum mubin. Alhamdulillah. Sadaqallahal azim. Kan begini. Palingnya kita nyimak.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 Terima kasih mudah-mudahan manfaat ya. Jadi nanti kita eh, namanya dikit aja. Biar yang lama ini nggak hilang. Ya, Nanti kita masuk ke mad ya kalau nggak salah ya. Minggu depan kayaknya nggak ada karena ini tanggal berapa? Berarti tanggal berapa minggu depan? Tanggal 1. Berarti saya di Banjarwijaya. Tanggal 2. Berarti saya di Banjarwijaya. Ya, berarti tanggal 9 nanti ketemu lagi insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.